Buya saya menanya bagaimana hukumnya acara 4 dan 7 bulan pada ibu hamil? Apa ada acara tersebut di zamannya Nabi Muhammad SAW? Terima kasih Buya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Masalah 4 bulan, 7 bulan tidak pernah ada riwayat dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Cuman bukan berarti yang tidak pernah ada riwayat dilakukan Nabi lalu sesuatu itu jadi tidak boleh. Ini kan orang yang buru-buru, yang memang mulutnya itu penuh dengan kalimat bid'ah. Itu. Termasuk sedekah, bahkan sedekah itu abadah. As-sadaqatu tadfa'ul bala, sedekah itu menolak bala. Dan Nabi sudah menjelaskan, nah riwayat menjelaskan tentang 4 bulan, 7 bulan ini ada dari Nabi dan juga dari para ulama permasalahan masalah Nabi dalam hadis sahih tentang awal khalqillah apa awal penciptaan manusia itu lihat mulai dari segumpal darah, segumpal daging sampai umur 40 hari kali tiga ditiupkan roh. 40 hari kali tiga itu berapa sih? Berapa bulan? Ngitung duit pinter ngitung gini nggak bisa, Bu. Berapa bulan? Itu. Ya karena tidak punya mobil, bisanya makan, beli nah. Kumpulan, biar didoain juga. Boleh gak? Enak bener bid'ah-bid'ahan itu. Nah, kemudian dibicarakan oleh para ulama, penggabungan dari dua ayat tentang salah 30 bulan sama oh, oh, oh, tentang wafisalu fi apa masalah akalul hamli harus malam bahas masalah akalul hamli itu nembu bulan jadi paling sedikit yang kandungan nembu, jadi begitu tuh jadi syukuran alhamdulillah sehingga makanya kalau ada bayi itu lahir setelah umur, umur 6 bulan itu sebagian ulama seperti Imam Romli mengatakan diperlakukan seperti orang dewasa karena sempurna. Sudah ada bentuknya dan seterusnya. Bid'ah lagi ya nih. memang Nabi tidak jangan dikit-dikit Nabi tidak melakukan. Kita harus membuat memperbaharui syukur terus dikit-dikit so syukur. Orang habis makan enak, lega, ngasih duit orang seratus ribu. Nabi tidak pernah melakukan. Nanti, wah, Nabi tidak pernah melakukan. Astagfirullahaladzim. Nah ini hancur kacau ini. Hidup bukan untuk itu. Kita perlu memahami bagaimana ulama. Tapi itu di Hindu Buddha. Ada. Di orang kafir juga ada. Eh. Medis juga ngomong begitu. Ditiupkan roh dan seterusnya. Terserah orang Hindu sama-sama ngikuti. Bukan urusan kita ngikuti agama Hindu. Oh kita nyukuri jelas kok Nabi hadis sahih 40 hari kali tiga ditiupkan roh. Makanya kurangi nonton TV-nya bu kalau sudah 4 bulan lebih. Anaknya diajak nonton sinetron terus. Juga rujukan mentang-mentang biasanya jadi asal. Ini kan bawaan hamil kamu harus ngerti dong tahu diri. Anaknya tahu ketawa itu anaknya. Kemudian acara-acara yang dilakukan tolong yang benar ya. Jadi kalau tujuh bulanan ya cukuplah dengan nyembelih kambing, nyembelih ayam, syukuran, tidak usah pakai acara macam macam acara mubadir, ada tidak tahu apalagi melakukan buka aurat haram ada. Ah, buka aurat segala macam nggak ada itu, itu yang nggak boleh. Itu yang haram, maksiat. Bukan bid'ah juga tapi maksiat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ar-Rahman الرحيم الغفار الغفور التواب وهو شديد العقاب المنتقم السميع البصير وهو على كل شيء قدير فصلاة الله وسلامه على حبيبنا وشافئنا ومولانا سيدنا محمد وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا ربنا يا رحمن ويا رحيم ارحمنا يا غفار اغفر لنا ويا تواب تب علينا يا لطيف التف بنا إنك أنت على كل شيء قدير اللهم يا ربنا احشرنا يوم القيامة مع زمرة أحبائك وأوليائك وأنبيائك ومع إمامهم حبيبك سيدنا محمد اللهم يا ربنا ارزقنا توبة قبل الموت وشهادة عند الموت wal jannata ba'dal maut amma ba'du kami cinta yang kami muliakan para pecinta-pecinta Nabi sallallahu alaihi wasallam prasangka baik yang semoga benar karena pagi ini adalah majlis hadis kita akan membaca kalimat-kalimat yang pernah diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita akan baca kalimat-kalimat yang pernah keluar dari lidah mulia Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Para kekasih-kekasih Allah, pecinta-pencinta Nabi. Di saat mereka membaca hadis Nabi mereka dengan penuh adab dan tata krama. Itulah yang mengundang keberkahan dan akan menjadikan orang tersebut mudah untuk faham karena pemahaman dari Allah. Sehingga adab di dalam menuntut ilmu. Di saat membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Malik rahimahullahu taala tidak akan membaca hadis ketika dalam keadaan punya wudhu bersuci. Imam Muhammad Al-Bakir juga demikian. Tidak akan membaca hadis kecuali dalam keadaan punya wudhu. Bahkan dikisahkan Imam Muhammad Al-Bakir itu kalau membaca hadis Nabi sallallahu Alaihi Wasallam wajahnya menjadi pucat. Seolah-olah di hadapannya adalah Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam. Hadir dan Imam Malik rahimahullahu taala kalau sudah membaca hadis Nabi beda di saat beliau berbicara tentang masalah-masalah yang lainnya. Beliau tidak mau membaca hadis Nabi kecuali dalam keadaan bajunya baju yang paling bagus. Minyak yang paling wangi kursinya ditinggikan melirik ke kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu bacakan hadis Nabi seolah-olah beliau melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bukan mempertajam akal kita untuk bisa faham tentang permasalahan tapi hati tidak sambung. Tidak akan tapi kita ingin mengasah hati kita untuk semakin kenal dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sumbernya ilmu. Maka dari itulah nanti Allah akan memberikan kepada kita ilmu. Kuncinya adalah mahabbah Pintunya adalah sambung hati dengan Nabi, maka Allah akan berikan ilmu melalui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu sebaliknya yang tidak punya pengagungan, penghormatan dan cinta kepada Nabi, biarpun dia menghafal kutubus sitah, kitab hadis yang enam itu, maka dia pun tidak akan dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak akan mendapatkan apa-apa. Karena apa? Hatinya belum sambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita berbaharui niat lagi. Di majelis hadis betul-betul kita benahi hati kita. Dengan Rasulullah, dengan Rasulullah, dengan Rasulullah. Kita belajar ini langsung dengan Nabi SAW. Seolah-olah Nabi melihat kita. Seolah-olah Nabi menyaksikan kita. Harus itu yang kita rasakan. Bahkan sebagian begitu berhati-hatinya, kalau sudah membaca hadis Nabi ditinggikan suaranya. Tapi di saat mensyarah hadis, Biarpun tidak semuanya seperti itu. Bahkan ada sebagian yang di saat mensyarai lebih jelas karena apa? Takut salah paham tentang hadis. Gak penting masalah itu. Artinya yang terpenting adalah bagaimana hati itu sadar. Bahasanya kita dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kami himbau kepada anak-anakku semuanya. Atau siapapun yang ikut belajar di sini. Di saat harus menyampaikan ilmu. Muliakan majlis. Majlis penuh dengan kewibawaan. Karena ini majlisnya Nabi SAW. Jangan dijadikan, jadikan majlis untuk guyonan. Apalagi majlis untuk menggunjing. Apalagi majlis untuk bicarakan sesuatu yang tidak layak. Bicarakan hal yang penting. Yang menjadikan kita tambah iman, tambah dekat dengan Nabi SAW, dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini majlis. Guyonan akan memuntahkan hidayah. Guyonan akan menjadikan sebab kerasnya hati. Guyonan yang berlebihan. Orang bisa tertawa sesaat, satu dua. Nabi pun tersenyum. Para sahabat Nabi pun juga ada yang tertawa. Akan tapi bukan kita menjadikan kebiasaan kita hanya ngakak, ketawa, ketawa, ketawa. Yugasil galap akan mengeraskan hati dan hati kalau keras itu seperti batu. Tempaan kayak apapun tidak bisa menjadikan apa-apa. Bahkan mungkin malah pecah. Menjadi mengingkari kebenaran. Menolak kebenaran hati yang keras itu. Dan juga termasuk melembutkan hati di tempat seperti ini tadi sampaikan oleh habib Ali Al-Hamid tentang mukaddimah yang luar biasa yaitu tentang bagaimana kita mencintai majelis ilmu, pentingnya hadir majelis ilmu, menyadari kalau ini adalah kenikmatan besar dari Allah, berapa nilainya? Gak bisa kita nilai. Sebab yang datang ke sini ada yang meninggalkan pekerjaan mungkin bisa ratusan ribu, mungkin jutaan. Akan tapi rela hadir ke tempat ini. Mungkin ada yang sakit memaksakan diri. Memaksakan diri maka tidak bisa orang melangkahkan kaki ke tempat mulia semacam ini kecuali dipilih oleh Allah. Maka sadarilah dirimu itu dipilih oleh Allah. Yang tidak merasa dirinya dipilih oleh Allah tidak akan menghargai pilihan tersebut. Sehingga kadang juga akhirnya sesaat dipilih oleh Allah karena dia tidak sadar besok dipilih malaikat, dipilih oleh iblis pun juga mau. Makanya sehabis menghadiri majelis ilmu, besok hadir konser. Masya Allah. Semoga Allah memberikan hidayah semalam untuk kita melihat di jalan. Subhanallah. Macet, saya pikir pengajian. Macet di jalan sana itu. Ini, apa ini kita tanya? Ini keluar dari konser. Subhanallah. Kalau hadir pengajian seperti ini kan nikmat. Tapi dari konser. Alhamdulillah ini terlintas di hati kami. Ya Allah. Semoga Allah memberikan bimbingan dan hidayah kepada mereka semua. Untung Anda jadi yang begini, bukan yang begitu. Yang tadi malam hadir konser angkat tangan, mau didoain. Gak pantas ya. Ah, baik ya. Subhanallah ribuan orang ternyuh. Ternyuh jalan kaki. Sampai kita tuh jalan mobil tuh lewat tidak bisa. Makanya akhirnya kita bertafakur ya Allah. Ini kan nikmat Allah kita sama-sama berdesakan di tempat itu cuman bedanya kita dari ngaji tapi mereka dari mana? Coba kalau dibalik kita yang seperti itu kan hina jadinya. Maka doakan mereka, bukan untuk dihinakan. Karena mereka itu ya jarang bimbingan. Ustadznya malas masuk kampung. Ustadznya kurang giat. Habis mondok, nggak segera jadi ustadz juru dakwah. Nggak tahu nunggu apa lagi. Nah ini ya, para ustadznya, sadar nggak? Karena dia mau ngaji di kampungnya itu nggak ada yang ngajari. Makanya ada konser rame konsernya. Yang pernah mondok jadi ustadz, ayo cepat bergabung. Nanti di Al-Bahjah mau di tempat di cash itu loh, biar hidup. Kan ya. Masa musola-musola sepi. Makanya karena musolanya gak ada pengajian ya. Akhirnya sudah konser. Semoga Allah berikan hidayah kepada semuanya.